Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ارحمنا ارحمنا بالأساتذة والزملاء الصالحين وأكرمنا يا ربنا بالعلم النافع اللهم يا ربنا لا تخزينا بالأصحاب والزملاء والأساتذة الفساق اللهم يا ربنا كما أكرمت لأحبائك وأوليائك أنواع الخيرات فأكرمنا بها اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا ربنا إنك أنت تعلم ما عندنا ولا أعلم ما عندك وعلمنا يا ربنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وتقبل منا أعمالنا وارزقنا الإخلاص اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة المخلصين وإمامهم اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Mari Kita mulai pengajian ini dengan menghadirkan rasa butuh kita kepada pertolongan Allah. Semoga Allah senantiasa mengirim kepada kita teman-teman yang bakal menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita guru-guru yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat tidak cukup kita hanya mencari teman dengan akal kita tidak cukup kita hanya memilih dengan hawa kita baik itu guru ataupun teman hidup ternyata jika tidak dibantu oleh Allah tidak dipilihkan oleh Allah orang-orang yang mulia alangkah banyaknya orang yang belajar ilmu agama ternyata sesat di saat ia mempelajarinya Barangkali ada di antara hamba-hamba Allah mencintai orang yang diduga itu adalah orang benar akan tapi ternyata membawa ajaran sesat. Ternyata ia membawa pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka begitu susahnya karena kebodohan kita kurang ilmunya kita maka mari kita menghadap kepada Allah ya Allah kirimkan kepada kami guru-guru yang engkau cintai ya Allah dan kirimkan kepada kami teman-teman yang kau cintai ya Allah dan jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan ya Allah dan jauhkan kami dari teman-teman yang menyesatkan ya Allah Ini yang harus kita banyak lintaskan di hati kita. Sebab pertarungan dunia iblis dengan dunia kebaikan tiada hentinya seperti banyak seperti halnya pejuang-pejuang di jalan Allah senantiasa berjuang membela kebenaran ketawilah pejuang-pejuang iblis dan setan pun selalu berjuang siang malam berpikir bagaimana menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kadang perjuangan mereka lebih hebat daripada perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu yang harus kita lintaskan dalam detik-detik ini atau di akhir-akhir ini di saat-saat ini minta petunjuk tidak semua orang yang berjubah seperti ini menyelamatkan dan tidak semua orang yang berbicara kalau Allah, kalau Rasulullah menyelamatkan banyak orang yang menjual agama banyak orang yang menjual Allah dan Nabi Muhammad banyak orang yang menjual agama akan tapi siapa yang tahu hakikat itu semua kalau bukan bimbingan dari Allah kita tidak selamat agama itu mahal agama itu mahal dan agama itu berat orang mau apa-apa harus dengan agama Orang mau apa-apa dengan agama, kalau ada orang merendahkan agama, dia tidak akan bisa berhasil. Agama, biarpun dia munafik, dia tetap perlu agama. Yang mau, yang pengen punya jabatan kadang harus nebeng di agama. Yang pengen harta nebeng di agama, pengen dianggap orang nebeng di agama, karena yang namanya agama itu bernilai. Sehingga tidak Sehingga sangat benar di saat Nabi Muhammad mengatakan ada orang berkecimpung di dunia agama akan tapi dia sebetulnya berkecimpung di dalam neraka. Karena niatnya yang tidak benar dan itu adalah ulama yang disebutkan oleh Rasulullah ulama su ulama yang ternyata tempatnya ada di dalam neraka dan semoga Allah menjaga kita semua dari neraka dan menjaga guru-guru kita dari api neraka. Jadi ternyata tidak cukup orang menumbuhkan semangat untuk belajar, akan tapi semangat memohon kepada Allah agar dipilihkan guru-guru yang benar sebab sekarang Masya Allah luar biasa di televisi, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, radio-radio itu banyak sesuatu yang menjerumuskan akan tapi karena banyak kerinduan ada pada umat Nabi Muhammad ini sehingga kadang asalkan atas nama Allah dan atas nama Rasulullah diambil begitu saja tapi ternyata itu adalah agama yang dijual sehingga ia terjerumus dan tersesat dan alangkah banyaknya zaman sekarang orang yang tersesat dan hati-hati Nabi Muhammad sudah menyebutkan alangkah banyaknya orang di pagi hari beriman sorenya sudah keluar dari iman di pagi di sore hari beriman pagi harinya keluar dari iman na'udzubillah Ya Rabbana thabbit qulubana ala dinik kuatkan iman kami ya Allah tetapkan pada agamamu yang benar ya Allah ini sekelumit mukotimah sebelum kita melanjutkan pengajian fikih haid dan nifas ya barangkali ini kita tutup jangan setiap hari haid terus sama nifas terus nanti kelamaan ya kita akan segera pungkasi mungkin malam hari ini kita sudah mengakhiri pembahasan tentang haid dan nifas hanya kami menyinggung permasalahan apa pemohonan tadi untuk menambah doa barangkali ibu selama ini sudah berdoa demi keselamatan dunia akhirat tapi mohon doa dipilihkan guru karena sekarang banyak berdatangan di rumah kita berdatangan di sekolahan kita, berdatangan di masjid kita, masuk ke telinga kita. Semua adalah ajaran-ajaran yang kadang tidak kita sadari itu mengeluarkan kita dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ada yang namanya itu Islam aneh-aneh ya. Makanya ingat akidah kita itu harus lima ya. Kalau orang pengen diakui dalam kebenarannya harus dengan lima Islam tidak cukup dengan Islam ahli sunnah wal jamaah tidak cukup ahli sunnah wal jamaah sebab ada ahli sunnah wal jamaah palsu harus dia bisa mengakui asy'ariyah atau maturidiyah setelah itu harus mengakui dunia tasawuf tasawuf sufi yang keempat harus yang kelima harus bermadhab apakah itu syafi'i malaki hambali nggak penting hanya di Indonesia adalah syafi'i hanya terakhir ini perlu ditambahkan yang keenam harus anti liberalisme kalau pengen tanya Ustadz ini benar atau tidak benar Ustadz Islam liberal bagaimana Ustadz? Kalau dia masih uh, itu uh, pemikiran eh, oh ya, Ustaz Ustadz keluar sana sudah selesai. Kapan saja kalau ada Ustadz masuk rumah anda tanyakan Ustadz Islam liberal gimana? Katakan kufur, katakan keluar dari Islam baru saya yang belajar dengan anda. Hebat tuh. Tapi sambil ngomong ahli sunnah wal jamaah sebab ada orang yang ngaku ahli sunnah wal jamaah palsu tapi juga anti liberal. Serba salah kita itu. Ada liberalisme, ati liberalisme, Islam liberal. Tidak bisa mengkafirkan akidah sesat, akidah keluar dari Islam. Kalau suruh mengatakan Ahmadiyah keluar dari Islam, ha, berat. Hati-hati. Kapan-kapan kata Anda ustadz masuk rumah Anda, masuk masjid Anda, tanyakan liberalisme bagaimana menurut Anda? Islam liberal seperti apa dan bagaimana akidah seperti Ahmadiyah? Itu hanya sekedar untuk standar saja kalau dia masih mengatakan, eh, oh ya Ustadz cepat turun dari mimbar. Karena anda harus menjaga akidah anda, iman anda. Sederhana, kalau harus dirinci masalah Islam liberal kayak apa, barangkali butuh waktu yang panjang, tapi kok idahnya semacam ini khawatir anak kita sekolah tak tanya, tak taunya masuk liberalisme. Kalau sudah anda menyanjung Islam liberal, salah sudah, nggak ada tawar di sini nggak ada kita membaca dari tokoh-tokohnya siapa siapa siapa siapa lah kok masih disanjung itu adalah orang yang sudah jauh dari kebenaran selesai ini saja benteng ya kita memberi benteng jadi tambahan yang keenam harus anti liberalisme selesai terserah itu di mana ada orang datang ke rumah anda berceramah Islam ahli sunnah wal jamaah Ash'ari sebab ada orang liberal itu ngaku Islam ahli sunnah wal jamaah Ash'ari hafal sifat 20 bahkan ngajar akidah sifat tauhid-tauhid bener madhab syafi'i juga sufi sering bicara tasawuf tapi liberalisme awas hati ya. liberalis dia hati-hati maka ini harus kita tegaskan dalam mukadimah singkat ini kemudian kita bicara masalah haid semoga seperempat jam selesai kita sudah berbicara tentang rumus haid masih ingat rumus haid ada lima tidak perlu diulang ya haid harus dari wanita yang sudah mencapai umur 9 tahun yang kedua haid tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari haid tidak boleh melebihi 15 hari haid tidak harus didahului oleh suci, suci 15 hari darah haid tidak boleh didahului oleh kelahiran baru lima syarat ini yang sudah dibahas pada dua minggu yang lalu kalau sudah lima ini kita pegangi baru kita tahu haid jangan berbicara haid dulu kecuali lima ini dipegang ini dimudahkan adapun nifas ada empat ingat masih kemarin yang lalu ya pertemuan yang lalu kita bicara nifas syarat nifas atau su apa kaidah atau rumusnya orang memahami nifas syaratnya setelah tuntasnya kelahiran janin atau bakal janin yang kedua darah keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat melahirkan yang ketiga darah tidak lewat oh, 15 eh, betul ya yang ketiga darah tidak boleh lebih dari 60 hari yang keempat jika terputus-putus sebelum berlalunya 5 hari 5, 60 hari jika darah terputus di saat terputus-putusnya darah tidak boleh lebih dari 15 hari selesai itu rumus nifas kalau orang paham ini sudah kita teraskan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu sangat gamblang memahami nifas dan selain darah head dan nifas nanti ada namanya darah istihadah sehingga dalam mendefinisikan para ahli fikih mengatakan darah istihadah adalah darah yang keluar di selain hari head dan nifas Makanya harus belajar head nifas dulu. Kalau dikasih tahu darah istihadah, darah yang keluar di selain hari head dan nifas. Mesti tanya lagi, darah head apa? Darah nifas apa? Pusing balik lagi. Makanya harus dihafal dulu. Pengajian dua pertemuan yang lalu harus dihafal. Bahasanya rumus head begini, rumus nifas begini. Selain daripada yang kena rumus itu, maka itu adalah darah istihadah. Kita simpulkan. Istihadah di dalam head ada dua Istihadah di dalam head ada dua. Yang pertama adalah istihadah berat, yang kedua adalah istihadah ringan atau dibalik. Istihadah ringan dulu baru istihadah berat. Karena nanti istihadah berat ada tambahannya. Jadi istihadah ringan dan istihadah berat dan tidak lebih dari ini, nggak ada tambahannya. Istihadah ringan di dalam head ada tiga yang hafal rumus head langsung hafal dalam permasalahan ini. Makanya kita ada buku head, buku kecil, kita ada buku tentang head, tapi kalau belajar head dilarang membaca buku itu, tapi lebih dahulu dengar dulu. Jadi jangan ngelirik ke catatan, sebab catatan lebih panjang, kadang-kadang susah untuk dihafal. Maka ini tolong dihafalkan rumus-rumus yang rumus-rumus yang praktis pendek ini dihafalin dulu, khususnya ibu-ibu nanti langsung paham untuk yang lainnya jadi istihadah ada dua istihadah berat, istihadah ringan dan istihadah berat mohon maaf bagi asatid yang pernah belajar kitab head ini istilah tidak pernah ada cuman kami adakan agar menggampangkan aja jadi nggak ada istihadah berat, istihadah ringan di dalam kitab fikih nggak ada cuman ini kami hadirkan tapi tidak keluar dari madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu istihadah ringan ada tiga yang pertama adalah jika darah keluar dari wanita yang belum mencapai umur 9 tahun. Catatan bahwasanya kenapa ini kita sebut sebagai istihadah ringan? Karena untuk mengenal ini istihadah gampang, langsung saja dihukumi istihadah karena tidak bercampur dengan darah yang lainnya. Darahnya murni istihadah. Kalau yang berat nanti akan kita bahas karena telah bercampur antara istihadah dengan head makanya berat, repot cara mengetahuinya ada rumusnya sendiri. Jadi istihadah ringan yang pertama adalah jebolnya rumus yang pertama. Jika seorang anak gadis sebelum mencapai usia 9 tahun kok keluar darah, maka dia masih tetap boleh melakukan sholat. Karena apa? Dia belum bisa head. Karena usianya belum 9 tahun, 9 tahun hijriah sebelum 9 tahun hijriah tidak bisa dikatakan wanita itu haid biarpun dia keluar neng saya keluar darah 10 hari umurmu berapa? saya umur 8 tahun oh tidak lakukan sholat kalau mau puasa puasa 9 tahun boleh kurang tidak boleh lebih dari 16 hari jadi kalau ada orang umurnya 8 tahun 11 bulan 15 hari baru keluar darah bisa disebut haid karena untuk genapnya 9 tahun itu kurang dari 16 hari tapi kalau kurangnya lebih dari 16 hari misalnya 8 tahun 11 bulan 13 hari nah berarti 13 hari ini ke 30 kan ada lebih dari 15 dari 16 hari maka kalau lebih dari 16 hari belum tidak mungkin misalnya 8 tahun persis keluar darah seorang wanita keluar darah 8 tahun persis maka tidak bisa disebut itu sebagai darah head, darah istihadah memang sebagian ulama tidak menyebut darah istihadah tolong ini hanya perbedaan nama saja mereka menyebut damul fasad darah rusak kenapa diberi nama damul fasad darah rusak dan tidak diberi nama istihadah karena apa kalau sudah istihadah itu ada diduga dituduh kalau itu ada haidnya makanya istihadah kalau damul fasad itu adalah darah rusak belum waktunya head umurnya belum umur head kok sudah keluar darah maka itu adalah bukan darah head tapi darah rusak tetapi kita samakan darah rusak kita sebut istihadah tidak ada masalah sebab hasilnya sama tetap boleh sholat tetap boleh tawab tetap boleh digaul suami sama yang kedua istihadah ringan yang kedua adalah jika darah keluar kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari misal seorang ibu mengeluarkan darah di pagi hari kemudian sore harinya berhenti setelah itu ditunggu esok lusa sampai 15 hari nggak balik lagi berarti mulai keluar darah sampai berhenti terhitung cuma 12 jam maka ketahuilah 12 jam itu langsung kita sebut istihadoh, artinya tidak ada head karena tidak memenuhi syarat yang pernah kita sebutkan yaitu mencapai berapa 24 jam dalam tempo 15 hari langsung hukum istihadah aduh saya sudah terlanjur meninggalkan sholat duhur sama asar kodok sangat mudah ini asalkan rumus ini dipegangi jadi tidak susah adapun permasalahannya nanti ada buku kecil nanti insya Allah memang belum terbit tidak dikeluarkan sekarang memang paling enak kita harus diklat sebetulnya ini kalau ada serius barangkali ibu-ibu pengen serius lagi tapi kalau ya sudah ini sudah serius kok <laughs> nanti tidak serius tambah begini langsung ya nanti aja langsung tidur nanti digituin nggak ada lagi nggak ada pelajaran kan habis ini tutup ilmu mahal loh ya nggak ada diulang lagi habis ini dan tidak direkam nanti ini tidak direkam nanti nanti saya beli CD-nya saja ngantuk nanti nggak nggak ada nggak ada habis habis ini tidak ada dengar lagi tidak belajar nanti <laughs> nanti kalau sudah ada rekamannya itu nanti aja denger rekamannya nanti aja denger videonya wah bahaya ini baik yang ketiga adalah jika darah keluar sebelum berlalunya suci 15 hari belum suci 15 hari kok keluar darah itu adalah tidak mungkin ada darah head misal ibu head 10 hari setelah head 10 hari berhenti 10 hari setelah berhenti 10 hari keluar darah lagi bu dijamin bukan head ibu head 10 hari berhenti 10 hari keluar 10 hari lagi 10 keluar darah 10 berhenti 10 keluar darah lagi 10 hari yang pertama anggap saja set head karena sudah memenuhi syarat yang lima yang sudah disebutkan setelah berhenti 10 hari kok keluar darah ketahuilah hari ke-11 ah, ah, berarti mulai dari berhenti sampai mau keluar lagi 10 hari berarti bersihnya masih berapa? 10 10 hari keluar darah 10 hari ber berarti bersihnya masih berapa? 10 hari maka kalau bersih masih 10 hari mustahil ada head saat itu dalam madhab kita Imam Syafi'i jadi keluar darah Sepuluh yang kedua kan sepuluh lagi ya ini sepuluh, sepuluh, sepuluh. berarti sepuluh yang pertama sepuluh yang kedua sampai tanggal dua puluh kan jadi tanggal dua puluh satu keluar darah dua puluh dua keluar darah itu dijamin bukan darah head karena apa darah ini keluar belum didahului oleh suci 15 hari namanya istihadah ringan kenapa kita sebut ringan karena tidak pakai rumus 21 bukan darah head darah istihadah 22 istihadah 23 istihadah 24 istihadah 25 istihadah lihat 5 tambah 10 berapa? 15 baru setelah itu kita hukumi sebagai head jadi 5 belakang head 5 pertama istihadah kenapa 5 yang belakang kita sebut haid? karena sudah didahului oleh suci 15 hari pokoknya rumus itu harus di luar kepala jadi langsung kena kena sini kena sini udah tidak mungkin tidak Sebab nanti waktu kita membahas nifas, ini rumus ini harus kena lagi. Selesai. Itu istihadah ringan ada tiga. Selesai. Istihadah berat. Dan ini paling susah. Istihadah berat adalah hanya ada satu. Kita sebut istihadah berat karena di dalam menghukumi mana had dan mana istihadahnya ini adalah perlu rumus. kalau yang ringan mah gampang langsung jelas istihadah berat dengan dua syarat istihadah berat di dalam haid ada dua syarat yang pertama darah melewati 15 hari darah melewati 15 hari yang pertama alangkah senangnya kalau ada ibu-ibu yang mencatat sebab kalau tidak dicatat bu yang nyatat saja mungkin Allah alam pahamnya masih nanti ini kalau tidak nyatat insyaallah lah Dan makanya termasuk belajar head ini kami tidak senang kalau bawa buku. Bawa kertas kosong dicatat sesuai pemahamannya. Karena rumusnya cuma sedikit, nggak banyak. Selebihnya itu tambahan. Rumus 5 dalam head, 4 nifas, kemudian pembagian istihadah berat, istihadah ringan, selesai. Satu lembar kecil dibawa kemana-mana, itu dihafal. Sambil duduk dihafal, selesai. Ini pernah kita mengajar head pakai buku yang gede, setelah selesai ditanya murid pada bingung. Akhirnya saya berpikir, ini yang salah gurunya bukan muridnya. Akhirnya kita olah lagi gimana belajar head sudah lah lihat matanya ke sini, nggak usah pakai buku, kan itu. Jadi catat kecil, nggak usah lihat lembaran ini. Jadi keluar saya pengen paham. Sebab berkali-kali kita berulang ngajar head, setiap selesai kita hataman headnya belah ayam kadang-kadang masih nggak paham lagi sudah. Ayamnya mah habis jadi kita tidak ingin wah ini yang salah gurunya itu pakai kitab head si A, kitab si B ini oh harus dikemas lagi ini jelas istihadah ringan berat yang pertama darah harus lebih dari 15 hari yang kedua antara hari yang ke-15 dan ke-16 itu nyambung 15 hari ini 24 jam kali 15 contohnya kalau orang keluar darah jam 12 siang maka berputaran satu hari kedua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sampai lima belas jam dua belas siang di hari ke lima belas itu genep lima belas berarti jam satu siang masuk yang ke enam belas antara jam dua belas siang dan jam satunya itu kok darah nggak berhenti terus sampai hari ke tujuh belas makanya kalau ada seorang perempuan keluar darah tujuh belas hari maka satu memenuhi syarat lebih dari 15 hari dan diperhatikan antara hari ke-15 dan ke-16 itu darahnya kok nyambung maka itu istihadah berat dan istihadah berat ini cara memahaminya sendiri ada rumusnya kesalahfahaman dari santri yang ngantuk sama ustadz yang waktu belajar ngantuk itu begini kalau ada orang keluar darah 17 hari itu biasanya cara dihukumi dua hari adalah istihadah, lima belas hari adalah head. Karena dia terkecoh oleh pemahaman bahasanya paling banyaknya head adalah lima belas hari. Tidak ada head lebih dari lima belas hari. Sehingga kalau ada keluar darah tujuh belas hari, lima belas hari head, dua hari adalah istihadah. Ikut tes 0 balik TK. Tidak begitu, karena ini istihadah meras, maka ada rumus sendiri cara memahami. yang jelas kalau sudah memenuhi dua syarat darah lebih dari 15 hari kemudian antara 15 dan 16 itu bercampur apa nyambung maka ini terkena istihadah berat maka ketahuilah bahwa di saat itu telah bercampur antara darah haid dan darah istihadah darah istihadah itu darah penyakit lalu mana yang darah haid dan mana yang istihadah ini ada dua cara ulama cara memahaminya yang pertama adalah dan pendapat yang dikukuhkan tapi tidak kita ambil di sini baru nanti kita ajarkan pendapat yang dikukuhkan nanti yang pertama adalah dengan cara memahami sifat darah dan warna darah sifat darah dan warna darah jadi kalau ada orang keluar darah 17 hari maka nanti yang dihukumi head adalah darah kuatnya jika ada darah kuat dan darah ringan lemah maka yang dihukum head adalah darah kuatnya misalnya darah itu yang paling kuat adalah warnanya merah apa hitam kemudian merah ke hitam-hitaman kemudian merah kemudian keruh kemudian kuning atau dibalik kuning keruh lima bahkan ada yang mengatakan warnanya hijau juga ada darah jadi kalau ada darah 10 hari hitam sisanya merah 7 misalnya 10 hari hitam 7 hari merah maka itemnya ini yang kita anggap sebagai head tapi mohon maaf ini adalah merepotkan biarpun pendapat yang dikukuhkan akan kita pinggirkan dulu sebab orang itu sampai hari ke-15 jarang perhatian karena ini biasanya orang tidak ngerti tidak bakal nyangka kalau darahnya bablas sampai 15 hari sudah hari ke-17 tak tanya-tanya kepada ustaz hitung bu mana darah hitam mana darah merah sebentar merah mana hitam mana makanya pendapat itu dikukuhkan bagi yang faham pun tidak bisa mengamalkannya apalagi kena nifas 60 hari pusing hitung merah kuning merah merah ah maka untuk sementara kita pending karena itu nanti dibagi menjadi tujuh bisa dilihat di Hasyiah juri ini masya pendapat ulama dan cerdas ulama yang berpikir ulama laki-laki tidak pernah head dan kita hormati ini pendapat hebat luar biasa begitu cerdas yang mereka memikirkan kayak begitu cuman ada pendapat kedua yang gampang dan ini pendapat dianggap dalam madhab Imam Syafi'i maka yuk kita masuk pendapat yang kedua pendapat yang pertama yang kuat dan dikukuhkan nanti kita pikir nanti kalau sudah paham yang gampang dulu karena perlunya langsung dipraktekkan sebab nggak ada tolong bu ya ntar dulu head saya tahun depan saya mau belajar dulu nggak ada head besok datang itu kalau datang datang head itu maka sekarang pengen cepat dengan cara yang mudah yang kedua adalah apa tadi uh, itu dengan sifat dan warna tinggalkan yang kedua adalah dengan cara cara yang kedua adalah cara yang lebih gampang cara kedua dibedakan antara wanita yang pernah punya head dan wanita yang belum pernah punya head kayaknya harus ditambah istihadah nifas minggu yang akan datang kayaknya terlalu panjang tidak nyambung nanti Pendak cara yang kedua, jika wanita tersebut pernah punya haid, pernah haid sebelumnya, maka jika pada bulan sekarang ini mengalami istihadah berat, darahnya bandel 15 tidak mau berhenti terus lagi, maka cara menghukumi haidnya adalah cukup dikembalikan kepada kebiasaan haidnya pada bulan yang lalu. Jika 17 hari Anda keluar darah, wahai adik putri kami atau ibu-ibu 17 hari bukan tahun 17 hari keluar darah maka yang anda sebut sebagai darah head adalah disamakan pada head yang lalu kalau head yang lalu 7 hari maka head sekarang adalah juga 7 hari sisanya adalah istihadah 7 hari yang pertama berarti 10 hari yang berikutnya adalah istihadah artinya semestinya anda melakukan sholat dan anda mandi saat itu cuman karena ketahuannya adalah setelah berlalu 15 hari maka itu tidak bisa dilakukan maka anda mengkodoknya anda mengkodoknya dan di tanggal 15 kalau ada orang melewati hari ke-15 itu ada hal kewajiban yang harus dilakukan maka di saat seorang wanita mengeluarkan darah sampai tanggal 15 dan di tanggal 15 kau bandel maka di hari ke-15 dia wajib mandi besar lalu melakukan sholat ya melakukan sholat dan lainnya baru berpikir ke belakang di antara 15 hari itu mana yang head dan mana yang istihadah ingat kembalikan kepada adat atau kebiasaannya kalau kebiasaannya 10 hari 10 hari atau kebiasaannya gonta ganti Saudara ambil yang gampang saja yang sedikit boleh atau lupa saya itu paling akhir pokoknya ingatnya yang mana dari kebiasaan yang lalu disamakan bukan 15 hari head dua hari istihadah ini adalah memang kesalahan yang sering terjadi di saat orang bicara masalah head ya kemudian bagi wanita yang belum pernah head, jika wanita tersebut belum pernah head, mohon maaf ibu-ibu yang sepuh mohon maaf karena ini adalah head biasanya yang yang sepuh itu bukan berarti kita merendahkan yang sepuh yang sepuh itu biasanya senang kepada kajian-kajian yang sudahlah jangan ngomong-ngomong khair sama ngomong yang berat ini saya pengen yang enak-enak biasanya kuat iman gimana gitu ya biar sejuk hati nah, mohon maaf ibu-ibu ini kita bicara head ini tidak setiap hari bicara head kok insya allah supaya ada para bapak-bapak khususnya yang tidak head jenuh head oh, lagi head lagi head lagi <laughs> dan baik bagi wanita yang belum pernah head cara mengetahui ini 17 hari itu contoh bukan 17 hari mungkin 30 hari mungkin dua bulan berturut-turut tetap rumus berjalan jika orang itu belum pernah head maka setelah keluar darah 17 hari atau 18 hari atau 20 hari maka mana darah headnya dan mana istihadohnya cara mengetahuinya sangat mudah dikembalikan kepada kebiasaannya dia belum pernah punya head maka caranya kebiasaannya wanita haid itu umumnya umumnya wanita haid itu berapa umumnya wanita haid itu berapa disebutkan dalam kitab fikih dan istiqroknya Imam Syafi'i umumnya wanita haid itu adalah 7 atau 6 hari jadi kalau begitu jika ada wanita pertama kali haid kok bablas darahnya sampai hari 15 16 nyambung maka yang dianggap haid hanya berapa hari 5 hari apa Eh, tujuh hari atau enam hari suruh milih sisanya adalah istihadah dan wajib mengkodok selesai jadi itu hanya kejadian sekali lah istihadah berikutnya disamakan berarti sudah punya kebiasaan tujuh hari enam hari itu saja rumus istihadah di dalam head tapi tolong ini harus dihafal berarti harus ditambah satu lagi pertemuan kalau tidak nanti hikmahnya tidak dibaca insyaallah tinggal satu lagi istihadah di dalam nifas dan ingat kalau orang bicara istihadah nifas dijamin tidak faham kecuali faham istihadah masalah head karena itu gabungan antara head dengan nifas dan istihadah insyaallah pertemuan yang akan datang wallahu a'lam bisawab kita kembali kepada hikmahnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari al-hikmah at-tasi'atu wal khamsuna hikmah yang ke-59 Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi wa bi ulumikum fid amin ila an ma qadaka syai'un mithlul wahmi ma qadaka tidak tidak ada yang membimbingmu membawamu dari sesuatu apapun yang sehebat waham waham itu praduga yang nggak ada isinya khayal jadi yang membawa orang itu khayal kebanyakan kita itu digiring oleh khayal oleh sesuatu yang nggak jelas ini ada lanjutan dengan hikmah sebelumnya orang akan menjadi hina di saat hidupnya di bawah tamak masih ingat jika ada orang tamak duduk sama pejabat hina di bawah pejabat duduk sama orang kaya rendah bersama orang kaya duduk dengan siapapun karena berharap dari manusia maka itu tamak maka ia menjadi hina dan hidupnya selalu hina cari kerjaan jadi hina mau menikah hina karena ada tamak nah apa yang membawa orang kepada tamak ini lanjutannya ada waham ada sambungannya Jadi waham itu adalah khayal, sesuatu yang tidak pasti sehingga sesuatu yang tidak jelas itu bisa mengalahkan keyakinan kita. Kita yakin dengan sesuatu tapi kadang kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak jelas ini waham sehingga ternyata kita milih waham kita. Dan ini dalam segala aspek kehidupan kita, bermacam-macam. Kehidupan kita akan kemasukan waham. Mulai dari yang ingin memilih pasangan, yang mau mencari pekerjaan, yang sudah mengumpulkan harta, yang mencari ilmu, semuanya ini bisa kemasukan waham. Yang mencari pasangan, seorang wanita yang solehah barangkali, selama ini sudah menjaga diri baik-baik, dengan kerudungnya yang cantik, dia jarang bergaul dengan laki-laki, sudah menjaga kehormatannya, komunikasi dengan laki-laki, dijaga waham khayalannya membisikinya siapa yang mau minang kamu kecantikan keindahan rambutmu tidak ada yang melihat coba kalau ada laki-laki melihat barangkali tertarik dengan rambutmu lah kamu di rumah terus siapa yang kenal godaannya padahal prinsip yang pertama itu ajaran Nabi Muhammad itu dan itu benar itu waham sehingga sampai pada kesimpulan orang tuanya ngomong nak kalau kamu terus murung di rumah siapa yang minang kamu waham digoda akhirnya besok mulai dandan sesaat kerudung dilepas laki-laki yang noleh padahal kaget kemarin kedudukan sekarang enggak tapi hatinya berubah GR dipikir perhatikan sama orang terus ada berkembang berkembang akhirnya menikmati akhirnya mulai banyak yang menyapa padahal yang menyapa bukan orang soleh karena berubahnya menjadi yang jelek kok banyak disapa orang tapi dia merasa senang oh iya benar ya waham sehingga menjadilah wanita bejat karena apa? mengikuti waham padahal kalau dia menggunakan akal cerdasnya banyak wanita yang bebas gak menutup aurat pergaulannya gak karu-karuan sampai umur tua gak menikah juga ada jadi urusan dapat jodoh nggak dapat jodoh ini diatur oleh Allah bukan karena dia ngurung di rumah, bukan. Ngurung di rumah atau orang menutup diri dengan menjaga kehormatan itu ngikuti syariat Nabi Muhammad dan itu yang yakin ada pahalanya, tapi kalah dengan waham. Lagi-lagi urusan mencari jodoh ini kebetulan anak muda yang banyak yang harus kami Demikian mencari pasangan yang baik ini harus tahu. Padahal sudah dijelaskan bahasanya. Jodoh sudah dipilihkan oleh Allah. Kalau anda ingin meminang cara yang benar. Istikharah. Selesai. Ya kalau kita tidak kenal lebih dekat kan tidak bisa. Jadi haruslah saya harus mungkin. Saya harus uji coba ini. Pacaran satu tahun uji coba. Ha. Akhirnya setan tertawa terjerumus dalam kehinaan zina dan sebagainya. Sudah begitu habis manis sepah dibuang kapok. Ini musibah. Karena apa? Dia sendiri lupa dengan janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surullah yang yansurkum." Kalau Anda menjaga syariat Nabi Muhammad artinya menolong syariat Nabi Muhammad pasti Allah akan kirim kepada anda jadi keterlambatan anda di dalam menikah bukan karena anda khusuk rajin beribadah lalu anda dengan jilbab yang cantik bukan karena memang belum waktunya anda lihat itu banyak orang mengeluh saya perhatikan bajunya juga setengah badan tapi umurnya sampai tua juga belum dapat pasangan karena memang belum dikirim oleh Allah jodoh bukan karena orang tidak dapat jodoh bukan karena dia itu menjaga diri bukan ini setan yang menggoda ini ini urusan jodoh urusan cari duit ada waham padahal sudah berprinsip saya ingin memberi nikah saya ingin memberi nafkah suami yang halal istri yang halal anak dengan eh, apa dengan nafkah yang halal Melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau supermarket atau di situ ada homer dijual ya Allah berarti saya ikut membantu yang haram ini haram mundur ya. Lamar lagi pekerjaan yang satu lagi. Ada lagi pekerjaan yang haram di situ. Ada jualan barang-barang yang haram. Mundur lagi. Sampai berkali-kali keyakinannya bahasanya haram mengundang murka Allah itu hilang. Akhirnya apa? Allah kan maha pengampun ya. Tapi kalau begini terus siapa yang ngasih makan anak saya? Akhirnya apa? masa Allah sekejam itu nah ini bahasanya ini godaan tuh kemudian buka internet fatwa ulama akan berubah-ubah setiap zaman kan berbeda-beda ini mungkin termasuk bagian yang itu masa semuanya jadi haram terus ah mulai ringan tuh uh, akhirnya sudah apa nggak ambil pusing dia ya sudahlah dapat pekerjaan masuk pekerjaan yang mula-mula dia tidak mau lihat waham godaan Sampai siapa yang ngasih makan anak saya? Eh, jangan sok Anda bisa ngasih makan anak istri Anda. Yang ngasih makan adalah Allah. Kita tuh sering sombong seolah-olah lebih hebat dari Allah. Melihat si fakir, melihat anak istri, seolah-olah kita ini jadi pahlawan bener kasihan si fakir miskin yang ada di sana. Kalau saya tidak ngasih nafkah, siapa ngasih nafkah? Ayo kasih nafkah, kasihan siapa lagi kalau bikin kita? Siapa lagi bukan kita? Ente ini siapa? Allah menciptakan orang-orang melarat bukan karena Allah tidak bisa ngasih makan mereka tapi karena Allah ingin mengangkat sebagian hambanya bukan karena Allah nggak bisa jangan so hebat kamu nah, ini kadang-kadang waham ini sehingga keyakinan bahasanya itu haram itu digeser pelan-pelan lah padahal rizki sudah ditentukan oleh Allah kalau ta tahun 2011 anda harus kaya ketahuilah tinggal kaya barokah dan kaya masuk neraka anda harus kaya, tinggal Anda meniti jalannya. Kalau Anda dengan cara yang benar, Anda akan kaya dengan yang halal. Masya Allah. Yang punya perusahaan. Pegawai yang lamar pekerjaan. Prinsip saya, yang bekerja di tempat saya harus, jika wanita dia menutup aurat, kemudian laki-laki juga bagus, sopan santun, rajin sholat. Yang lamar sedikit. Wah, Gimana perusahaan saya bisa maju? Nah, lupa ini. Sudah mulai waham berbicara ini. Mungkin saya harus lebih longgar ini. Ya, yang penting orangnya jujur, yang penting mau sholat saja. Masalah menutup aurat ya biarinlah nanti. Mulai ini, mulai kendor ini. Akhirnya betul sudah yang penting masuk dulu. Akhirnya sudah tidak menutup aurat laki-lakinya tidak sopan, akhirnya sholat pun ditinggal-tinggal. Mau buat ketegasan, ambil ketegasan karena dia terbukti tidak sholat kemudian dia tidak berubah juga akhirnya setannya berbisik lagi kalau sampai kamu pularkan kamu tidak punya pegawai lagi dan usahamu kan hancur padahal tabungannya masih banyak dia dia khawatir hancur dalam bisnisnya padahal dia sebetulnya dengan begitu dengan begitu menghancurkan akhiratnya akhirat harapan impian idaman hancur oleh hayalan di dunia punya perusahaan gede waham jadi yang menjadikan orang tamak itu ya waham itu ini urusan kerjaan urusan duit Urusan infak juga begitu. Padahal semula saya insya Allah akan bersedekah kalau kaya raya. Benar jadi kaya raya, mengeluarkan zakat saja. 100 kalau saya punya duit 100 juta, dua setengah. Gampang, dua setengah juta. Bengkak duitnya satu miliar, 25 juta ya Allah. Gaji karyawan 16 ini. Masa tak kasihkan orang? Tambah 10 miliar 250 juta mau saya bagi-bagi waham ya waham ini godaan ini menjadikan orang tamak itu karena apa lupa sesuatu yang semula diyakini bahasanya Allah bakal murka jika kau tidak zakat Allah bakal murka jika tidak kau keluarkan haknya fakir miskin tapi itu semua tertutup oleh waham dia ingin takut mengganggu usahanya takut mengurangi kekayaannya takut menjadikan usahanya mundur ini, ini waham ini urusan yang sudah punya duit mau sedekah infak lupa bahasanya dulu sebelum kaya dia berkeyakinan bahasanya sekali infak pahalanya nanti akan saya petik di akhirat giliran kaya sebab infaknya orang kaya tidak seperti infaknya orang melarat lebih mudah orang melarat orang melarat biasa kalau infak 50% dari penghasilannya sehari mah kecil ada barangkali tukang becak yang dicintai oleh Allah dia punya penghasilan masa hari 60 ribu tapi mudah kalau mau berinfak 20 ribu tapi coba seorang direktur sebuah perusahaan yang gajinya sebulan 60 juta, infak 20 juta. <laughs> Memang ada insya Allah ada. Allah membuka hati orang tuh banyak insya Allah Ada. Ada banyak Allah membuka. Ada. Hanya itu maksudnya itu waham itu, godaan itu sesuatu yang tidak jelas. Murka Allah. Itu pasti kita yakini tapi setelah itu kita menjadi kendor perlahan karena waham jadi yang merubah kita itu waham sesuatu yang gak jelas hayalan termasuk di dalam ya membeli rumah membeli motor kita seolah-olah dikejar-kejar oleh kebutuhan padahal dengan motor yang sudah ada sudah cukup bisa rajin dengan ngaji cuman kada tuntutan ketamaan tadi kita dibawa oleh yang namanya waham sehingga masuk tamak sehingga tidak merasa puas dengan mobil yang kita miliki padahal mobilnya halal bersih ia dari menabung hingga bisa beli mobil biarpun kadang-kadang sebulan sekali macet rumah akan tetapi ini halal bersih saya harus ganti yang baru biar nyaman saya ngaji biar sama enak istri saya nanti aman tidak ini wah ini hayalannya itu akhirnya apa berpikirnya adalah mengambil yang haram ingat haram tidak boleh melalui kredit yang harus berurusan dengan bank kan tidak benar tapi akhirnya memaksakan diri sehingga tanpa disadari ia berurusan dengan bank maka sehingga dia membantu urusan banknya akhirnya banknya dia harus memberikan bayar pembayaran kepada bank membungai kepada orang yang menjadikan sebab dia kredit memang kredit pada dasarnya adalah boleh termasuk rumah kredit pada dasarnya boleh yang menjadi masalah adalah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu yang menjadi masalah adalah di saat kita mengkredit sesuatu lalu kita menjadi berurusan menjadi utang padahal utangnya tidak langsung kalau anda mengkredit mobil saya harganya 50 juta saya jual 70 juta anda bayar dalam satu tahun mah boleh tapi permasalahannya jika saya tidak punya mobil saya mengambil mobil tapi tidak punya duit saya ngutang di bank setelah saya ngutang di bank, Anda yang ngurusi bayari ke bank, ambil mobilnya, sertifikat saya titipkan di bank. Ya. Dan Anda tahu ini pasti begitu prosesnya. Sebetulnya Anda minta tolong, sudahlah Pak, kasih mobil saya, sertifikatnya taruh di bank, biar saya yang bayari dalam perbulan sekaligus bunga-bunganya saya bayari. Ya, kan begitu sebetulnya cuman ini karena tidak dibahasakan dengan jelas tertutup dengan kalimat kredit adalah halal sehingga orang mudah terjerumus dalam hal ini beli kontan ayo pilih kontan atau kredit bu kalau beli mobil kontan semua orang beli kontan <laughs> ayo beli rumah kontan atau kredit kontan semuanya kontan kan enak langsung didudukin kredit lah permasalahannya bukan di situ kita melihat lebih jauh bayangkan rumahnya kredit motornya kredit HP-nya kredit gajinya tidak tambah oh sing eh, masuk bab tamak ah setelah itu oh keharaman mudah dilakukan waham padahal orang cukup dengan rumah seadanya dengan kendaraan seadanya dengan uh, eh, HP seadanya itu akan menjadikan tentram hatinya tapi kalau sudah masuk bab tamak luar biasa mengerikan kita terus terus kita koreksi di dalam diri kita mencari pekerjaan mencari pasangan menjaga harta kemudian sampai urusan bangun rumah bangun rumah waham Membangun rumah kita orangnya tidak sholat. Amanat bu. Apalagi bangun masjid, hati-hati. Jangan anda sedang jadi wanita masjid. Wanita masjid seolah-olah ahli surga. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannati. Yang membangunkan untuk Allah sebuah masjid akan masuk surga, dibangunkan Allah rumah di surga. Perhatikan dulu. Yang kerja di masjid ada satu orang yang tidak sholat menjadikan anda masuk neraka sadari ini kadang-kadang waham yang penting rumah cepat jadi sehingga kita tidak peduli lah kan tukang tidak ada nanti susah kalau harus cari tukang yang sholat ini bisa nggak jadi-jadi waham itu waham itu adalah khayalan sebab apa? hamba Allah yang ahli surga dari tukang juga banyak anda saja malas cari tukang yang sholat karena anda telah dibuai oleh yang penting cepat jadi masa bangun rumah lama-lama malu dong sama tetangga sudah masuk bab sombong bab ria bab tamak itu akan menjadikan kita rusak sehingga yang penting jadi nggak apa-apa sholat nggak sholat mah terserah Ramadan pun nggak puasa dikasih makan mau rumah barokah kayak bagaimana itu akan rumah jadi ahad ajang pertinjuan berantem suami istri anak tidak baik muncul anak-anak setan dari tempat yang tidak barokah utamakan yang halal sehingga ini ada hubungannya ya waham itu loh waham itu khayalan keyakinan anda bahasanya Allah bakal murka, hilang. Keyakinan anda Allah yang memberi rizki, lupa. Sehingga gara-gara dipecat di sebuah perusahaan, nangis habis-habisan. Sehingga ambil semua pekerjaan. Halal haramnya tidak dipikirkan. Kami terharu dengan anak muda yang selama ini punya tanggung jawab. Kemudian dia itu baru melamar pekerjaan, diterima di tiga pekerjaan, datang ke kami. Buya tolong pilihkan dari tiga pekerjaan yang paling halal mana lalu kita tes kalau tidak halal semuanya ya nggak apa-apa saya tidak akan ambil padahal sudah diterima Allah ini anak mulia ini datang ke kita ngelamar tiga pekerjaan di Cirebon dia sudah punya tanggung jawab ibunya janda dia punya adik-adik kecil dia harus mencari rezeki selama ini dia jadi kerja serawutan dia punya ijazah baru sekarang diterima di tiga tempat tapi minta tolong, tolong Buya mana yang halal di antara tiga. Terus kita sekedar ngomong, kalau semuanya tidak halal bagaimana? Kalau tidak halal saya tidak akan ambil bagus dan kebetulan tiganya halal semuanya tinggal intip pilih yang mana ada orang yang seperti itu ada orang yang datang sama Ustaz takut kenapa datang sama Ustaz takut nanti saya dilarang kerja di sini suruh keluar lagi wah seneng di neraka itu sudah tahu dia nggak benar masih menghindar ini ada orang begitu nah ini insya Allah Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya ini adalah masalah yang di diceritakan oleh Ibn Atta Abadi oleh Ibn Atta Ila Sakandari ingat kerendahan kita itu karena kita tamak dan yang membawa kita kepada tamak adalah hayalan-hayalan yang tidak jelas kita lupa keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama akhirat itu kan jadi keyakinan kita barangkali salah satu pesan kita di dalam mengingat kematian indahnya mengingat kematian orang itu yakin kalau semuanya bakal mati dan insya Allah kita semua yakin kepada hari akhir seksa kubur, neraka, semuanya itu yakin saya yakin-yakinnya akan tetapi akhirat yang sudah kita yakini dengan pasti kalah dengan waham dunia pasti kita tinggalkan dunia ya anda bisa menyaksikan seminggu sekali ada orang tuh mati lihat rumahnya tidak dibawa kan mobilnya tidak dibawa gedung mewahnya tidak dibawa perusahaannya bisa menjadi rebutan buat anak-anaknya itu semuanya tahu itu akan tetapi kenapa di saat kita megang dengan dunia seolah-olah kita tidak akan mati dan dunia seolah-olah akan kita bawa waham maka carilah dunia tapi dengan penuh kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jadilah sebaik-baik orang adalah sebaik-baik harta adalah harta yang baik di tangannya orang baik Allah kalau anda menjadi orang soleh sangat baik jika anda soleh kaya luar biasa yang bisa membangun masjid Anda orang yang soleh yang kaya yang bisa menyelesaikan pesantren Anda orang soleh yang kaya oh itu adalah pintu surganya luas tapi musibah jika ternyata Anda menjadi orang kaya tidak soleh atau kelihatannya soleh tapi hartanya tidak soleh nggak jadi soleh jadi orang soleh itu dengan harta yang soleh itu yang selamat kalau orang orangnya kelihatan soleh kalau hartanya tidak soleh jadi tidak soleh atau kalau ada orang yang kalau ada harta soleh ya ada orang tidak soleh hartanya tidak soleh musibah dan itu yang banyak kita pengennya harta soleh harta yang baik di tangan orang yang baik itulah kemuliaan yang sesungguhnya di dunia dan kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia tidak ada tidak ada salahnya ajaran dari Allah di dalam Al-Quran disebutkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah Rabbana atina ya Allah berikan kepada kami fid dunya di dunia hasanah baik hasanah itu ya rumah yang nyaman kendaraan yang enak enggak ada masalah akan tapi harus kita ingat akhirat juga baik keyakinan kita ini yang harus kita bangun jangan sampai kita masuk bab waham ternyata kita itu menjadikan dunia ini seolah-olah tempat peristirahatan terakhir seolah-olah tidak ada akhirat lagi lah ini ulah kita sehingga benar dikatakan oleh para ulama tidak ada sesuatu yang amat diyakini tapi ternyata sesuatu tersebut seperti sesuatu yang sangat diragukan yaitu kematian jadi orang itu sadar bahwasanya mati itu bakal tiba dan bakal datang dan semua orang tidak bisa menduga kapan datangnya tetapi perilaku manusia itu ternyata seolah-olah tidak akan mati kalau ditanya kamu bakal mati atau tidak semua ngomong kalau saya bakal mati tapi kenapa perilaku kita kok tidak menunjukkan kalau kita bakal mati kemaksiatan terus berjalan durhaka kepada Allah iya dengan tetangga tidak baik padahal dia meyakini kalau dia mati Nah ini benar-benar kematian yang sangat diyakini ternyata seolah-olah sangat diragukan. Buktinya perilaku kita ini kurang menunjukkan kalau kita yakin akan kematian. Sungguh kalau orang ingat selalu tentang kematian yang sangat diyakini lalu meninggalkan waham hidup di dunia ini maka itu akan menjadi orang yang indah di dunia. Mesra dengan istri, mesra dengan suami, baik dengan tetangga, santun dengan si fakir, baik dengan karyawan, jujur dengan atasan. Oh indah jadi pejabat adalah santun dengan rakyat jadi rakyat baik maka sungguh itu adalah surga sebelum memasuki surga itulah hikmah Ibn Atal As-Sakandari agar kita menjauhi daripada waham atau khayalan sesuatu yang tidak bermanfaat yakini kebenaran dan yakini Allah pemberi rizki yakini Allah yang menghantar pasangan yakini bahwa Allah yang bakal menghukum kita kalau kita berdosa Allah yang bakal memberikan pahala kepada kita maka di saat itu tamak kita kepada manusia sudah akan berkurang kalau waham sudah kita singkirkan anda akan melamar pekerjaan dengan penuh keyakinan yang memberi rizkiku adalah Allah aku tidak diterima di sini nyampe makanya aku punya prinsip aku kerja di sini tolong saya beri waktu untuk sholat kesempatan saya pakai kerudung kesempatan saya menjalankan syariat Nabi Muhammad boleh atau tidak tidak boleh saya pergi saya pindah ke tempat lain mustahil Allah tidak akan menutup pintu kebaikan bagi hambanya dan itu rahmat dan kasih sayang Allah bahkan berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yang benar-benar berjuang di jalanku lanah lanahdiyannahum subulana sungguh benar-benar akan kami beri petunjuk mereka untuk menemukan kebenaran baik ini saja Semoga hikmah yang ke-52 ini eh, uh, 59 ini menyempurnakan bagaimana hubungan kita dengan dunia, menyempurnakan bagaimana keyakinan kita kepada akhirat agar kita hubungan dengan dunia benar dan hubungan dengan Allah juga benar sehingga kita menjadi orang yang bahagia dan selamat di dunia juga di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah Sanal jasa. Terima kasih. Al-Mukarram Biyayaya ya, yang telah memperkan uh, eh, kita berhikam. Selanjutnya kami persilakan Bapak-bapak dua penanya dan Ibu-ibu dua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ini termasuk pengurus RT Pak, Buya. Pengurus, pengurus eh, apa? Uh, pengurus apa? Saya mau tanya. Pengurus apa? Pengurus RT saya. Ah, RT. Atau RT Pak ya. Ini saya mau tanya bahwa ada warga kami yang sudah kaya, ya rumahnya bagus, punya mobil, punya motor dua, tapi masih doyan bom. Doyan? Bom. Bom beras apa? orang miskin. Oh. <laughs> Dan uh, orang kaya itu juga mobilnya bagus, kadang diisi bom juga, bensin orang miskin juga masih pakai dia, bensin bersubsidi. Ya, itu gimana hukumnya dan gimana negurnya Ustaz? Kalau ditegur, wah biar semua kebagian, masa saya nggak kebagian? Itu gimana Pak? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya muliakan, saya ingin penjelasan kalimat antal mauta qoblal maut. Barangkali itu saja. Anta? Antal mauta qoblal maut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mangga Assalamualaikum Bu ya. Uh, saya mau bertanya tentang uh, apakah halal gaji seorang CPNS yang masuknya itu harus memakai uang ratusan juta. Jadi ketika dia ikut seleksi, dia ikut tapi dia sekaligus bayar gitu. Halal tidak gajinya seumur hidup? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanyakan yang melatar belakangi mereka bisa Islam liberal itu apa ya? Kan sudah tahu kalau sesat itu bakal masuk neraka tapi mereka masih memegang teguh Islam liberal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. yang pertama adalah Yang pertama adalah <laughs> memang kalau urusan zakat ada bantuan turun. Itu orang pada pengen larat itu. Urusan Pak RT bukan saja di urusan itu. Lihat zakat fitrah itu kan suruh data yang melarat di data. Eh nama-namanya orang kaya. Subhanallah. Anda serahkan kepada Allah didoakan semoga sadar kalau tidak sadar itu niat nawaitul fakro saya pengen fakir itu maksudnya dia sedang jadi orang melarat makanya di dalam pembahasan zakat kita agak tegas yang mengambil zakat yang bukan haknya sebetulnya dia itu pengen ya Allah jadikan saya melarat saja biar dapat zakat gitu urusan zakat jadilah anda orang kaya artinya apa? enggak butuh zakat nah itu baru hebat apalagi mengambil bantuan untuk fakir miskin kalau ada data bantuan itu marah Pak RT nya dimarah-marah kenapa dibagi saya kondak kan sama-sama warga nah ini biasanya begitu Pak Lurahnya pun dikerutuk sana Pak Lurahnya pengen adil yang melarat-marat ini kalau sombong sombong kan cerita siapa yang sudah ini, oh saya punya televisi, oh, kaya. Kalau selagi bangga bangga duit kaya semuanya. Tapi giliran ada pembagian zakat, fitrah sama bantuan dari negara itu melarat semuanya. Masya Allah. Haram kalau memang bukan haknya mengambil haram. Bukan haknya mengambil haram haram. Cuman masalah cara mengingatkan ya. Subsidi misalnya ada negara membantu fakir miskin dengan bantuan minyak tanah atau beras atau mohon maaf setiap hari raya Idul Fitri itu kan ada ini fitrah yang sering kita sering dapat pengaduan Buya saya itu adalah warga ketua RT Pak RW kurang paham lupa saya yang jelas ada warga saya itu mungkin ada sekitar 60 kakak itu yang melarat itu sudah jelas hanya 15 tapi setelah didata siapa yang melarat hampir semuanya jadi minta subhanallah iman tuh yang perlu dibangun bu perlu dibangun haram mengambil haknya fakir miskin kalau kita mencuri duitnya orang kaya saja haram apalagi kita mengambil memang kejahatan dengan fakir miskin itu banyak nggak keluarkan zakat itu sebenarnya makan hartanya fakir miskin kalau orang sadar ya orang tidak mengeluarkan zakat itu makan hartanya fakir miskin sebetulnya dan nah, itu yang bos tadi itu Hah? biasa apa? apa bos ya? Hah? bom <laughs> berasnya orang miskin ya makan itu ada itu adalah perlu dibangun keimanan intinya yang hadir di tempat ini anda jangan senang duit bantuan untuk fakir miskin anda jangan senang dengan zakat fitrah yang harus diberikan kepada fakir miskin lihat ketahuilah anda akan dolim kepada fakir miskin kecuali anda memang orang butuh fakir miskin lain cerita kemudian kalau anda ingin mengingatkan tentu ada cara sebab sentuhan hati itu penting ya, watak itu Masya Allah ada kadang memang karakternya orang karakter seperti itu biarpun sudah duitnya banyak itu jadi kayak orang melarat na'udzubillah itu yang tidak bisa menikmati harta itu buru-buru mau infak sedekah ah nggak mungkin tuh Mau baliknya miliknya fakir mesin saja diembat mau infak sedekah itu derajatnya rendah sekali nggak ada tidak ada la itu adalah tadi orang yang nggak soleh hartanya pun tidak bakal soleh maka dari itu lihatlah mereka dengan mata kasih dan sayang anda punya kewajiban mengingatkan dan mengingatkan ada mar, ada ada marhalahnya ada ada fas ada ada caranya mungkin tahap pertama anda harus dengan cara yang halus kedua barangkali ketiga anda harus rela dimarahi oleh dia anda mengingatkan tapi kirimi surat bahasanya saya mengingatkan ini bahasa cinta saya kepada anda selesai wajib mengingatkan kalau anda bisa mengingatkan lalu anda tidak mengingatkan maka ketahuilah anda membiarkan kemungkaran itu terjadi anda akan dapat bagian daripada kesalahan tersebut Kemudian pertanyaan, antal maut qoblal maut. Barangkali antal mayit qoblal maut. Maksudnya ada barangkali ada kalimat sering disebutkan orang alim itu biarpun sudah mati tetap masih hidup ilmunya disebut-sebut kayak gitu ya. Orang bahlul itu belum mati pun kayak mati, nggak ada yang nganggap. Ya, itu itu barangkali itu mengisyaratkan kepada syair yang seperti itu Orang kalau bahlul goblok suka berbuat jahat nggak karu-karuan niat. Keberadaannya itu sudah kayak mayit. Orang nggak ada yang menghargai dia, orang nggak ada menghormati dia. Sumpek keberadaannya. Mayit kan bikin sumpek, baunya busuk, nggak enak semuanya. Jadi sebelum mati sudah kayak orang mati. Tapi coba ahli ilmu, orang yang soleh, orang baik. Matinya berpuluh-puluh tahun yang lalu Imam Syafi'i disebut melulu kayak hidup bersama kita. Tidak ada majelis kecuali disebut Imam Syafi'i tidak ada majelis kecuali Imam Syafi'i tapi kalau orang nggak benar nggak ada yang nyebut sebelum mati sudah mati barangkali yang dimaksud itu ya wallahu a'lam bisawab PNS nyokok berjanjilah anda untuk jadi PNS tidak nyokok cuman permasalahannya jika ada orang yang sudah terlanjur sudah terlanjur bagaimana ini PNS nyokok begini hakikat menyogok itu adalah jika anda anda mengambil sesuatu yang bukan haknya anda dengan membayar akan tetapi jika ada orang mengambil haknya sendiri yang telah dihalangi oleh orang lain dan kita tidak bisa mengambil hak kita tersebut kecuali harus membayar, maka membayarnya kita ini adalah tidak disebut sogok bagi kita sogok bagi dia dan ini martabatnya berbeda-beda ada yang mutlak halal misalnya harta kita motor kita diambil oleh seseorang ternyata orang atau sesuatu harta kita, benda kita, barang kita yang berharga dibawa oleh seseorang dan kita tidak bisa mengambilnya kecuali pakai tebusan akhirnya kita membayar tebusan baru uang itu dikembalikan kepada kita maka kita membayar tebusan ini adalah tidak disebut sebagai nyokok tapi mereka lah yang nyokok mereka yang terima sokoan ada yang memang dua-duanya salah bukan hak saya ini ada motor ada hartanya orang saya kong kali kong dengan yang menjaganya keluarkan keluarin saya bayar ya oke okay? oke okay. saya bayar keluar saya menyokok kemudian dia juga menerima duit saya dosa dia dosa jadi martabatnya seperti itu nah anda barangkali anda termasuk orang yang pengen merubah sistem pendidikan di sekolahan atau anda memang merasa mampu karena anda seorang sarjana pernah kuliah jadi anda merasa punya hak untuk mengajar di SD, SMP atau madrasah yang lainnya tapi untuk masuk ini susah kalau benar susah kemudian anda ingin masuk ternyata di saat anda pengen masuk ada syaratnya harus ada uang pelicin terserah bahasanya apa itu sama maksudnya uang pelicin sedekah wajib ya uang uang ya macam-macam ya sogok lah akhirnya kita masuk dengan menyokok bagaimana hukumnya selagi memang anda berhak untuk mengajar dan anda memang punya kemampuan dan memang sistem sudah rusak semacam itu anda tidak bisa masuk kecuali dengan cara semacam itu maka ketahuilah anda mengambil hak anda maka waktu anda membayar itu anda tidak dikategorikan sebagai orang yang menyogok karena anda mengambil hak anda cuman permasalahannya adalah ingat loh dosa itu mudah kita dapat akan tetapi itu tim itu dia terus rutin dengan pekerjaannya itu karena munculnya anda yang membayar itu coba anda sepakat dengan semua orang calon PNS tidak bayar itu bakal klenger manusia-manusia itu cuman gara-gara anda membayar akhirnya menjadi berkembang tipnya semakin gede gara-gara anda pernah bayar menjadi tradisi anda memang tidak dosa di dalam menyokok tapi anda membudayakan orang senang sokokan anda juga dosa ayo pilih mana sebab memang harus jelas tidak disebut sebagai penyokok. karena apa? anda punya hak anda pengen ngajar maka anda dosa di saat anda membayarnya saja karena apa? anda meracuni jiwanya semakin jadi-jadi dia makanya sebetulnya kita tidak membayar bayar ini nggak benar biarpun hak kita sudah ada kalau bisa jangan bayar cuman kadang-kadang terjebak dengan urusan yang semacam ini memanja orang dengan seperti itu merusak. Nah, pertanyaannya, gaji saya apa haram selamanya? Ibu, Bapak, barangkali ada di antara yang hadir ini sudah telanjur masuk jadi PNS kok bayar duluan, sekarang perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaji yang selanjutnya, Ibu, asalkan Anda untuk sudah bertobat, Bahasanya dulu saya terlanjur menyogok Ya Allah ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya Sekarang kerja yang benar Jadilah punya misi dakwah Biarpun guru matematik yang rajin duhaan Dilihat oleh ustad-ustad ini rajin duha Bajunya yang cantik Guru olahraga menjadikan program olahraga Anak-anak putrinya dengan terhormat Itu tobat anda begitu Allah akan ampuni Anda jujur kerjanya yang benar sudah masuknya nyogok kerjanya nggak karu-karuan ganggu di sekolahan tambah korupsi macam ah, habis tuh jadi waktu anda membayar yaitu tidak sebut sebagai penyogok akan tetapi anda memberi itu telah meracuni dia dia yang haram orang itu itu tuh siapa namanya <laughs> bingung itu yang merasa ini yang merasa di luar sana ini ya, enggak, enggak. yang terima itu haram dosa dia itu yang menerima itu hukumnya haram bukan namanya anda saya tidak tanya anda anda orang baik namanya dia itu loh yang terima duit itu loh tuh tuh namanya sama sekolahan kok ada sekolah nyogok innalillah sekolah itu katanya sekolah favorit bu hati-hati tidak manfaat anak kita belajar di situ kalau saya punya anak mau sekolah lah kok dengan cara yang nggak benar ya tiga juta baru masuk eh 3 juta untuk apa ya, ya 3 juta karena sekolah favorit sekolah favorit itu adalah untuk orang cerdas gratis seharusnya pakai bayar lagi sehingga yang bahlul jadi masuk kualitas sudah tidak ini ketahuilah kalau sudah ada sekolah yang semacam itu anda harus selektif lah anak saya mau diajari begitu bagaimana baru mau belajar saja sudah diajari nggak bener anak saya nanti kalau punya sekolahan sama jadi orang kayak gitu karena dia inget. dulu saja masuk SMP saya bayar eh, enak aja ente masuk di sekolah saya favorit nggak bayar ente harus bayar lihat halal penting bu barokah itu nanti bukan sekarang cuman kadang-kadang gengsi ini, saya yang dong masak saya itu orang kelas kelas apa masa anak saya sekolahnya hanya di SD yang ambrol batunya separuh halamannya banyak rumput enggak deh saya mending masuk neraka saja biarpun mohon maaf itu keimanan yang perlu dibangun yakin Orang besar itu adalah besar yang bisa membesarkan sekolahan, bukan gede karena sekolahan. Orang-orang besar dulu kalau Anda lacak dari sekolah kecil-kecil. Akhirnya sekolahnya jadi gede. Itulah keimanan itu. Lagi-lagi waham tadi lupa wahamnya Imam Ibn Athaillah Secondary. Dipikir kalau sekolah favorit pasti nanti jadi belum tentu. laki lagi nah, gimana Bu ya sebelum hadir pengajian anak saya baru masuk SMA e itu bayar tobat Bu sekarang harus rutin ngaji jangan goib jangan absen ngajinya tahajudnya juga jangan absen minta ampun kepada Allah akan ampun dan doakan anak-anak yang terlalu jangan diulang lagi jangan tobatnya waktu SMP ini tobat SMA nya bayar lagi Gak tobat Bu Insya Allah ya dijaga ini masalah kehalalan itu penting penting jadi yang dosa adalah yang nerima kalau anda tidak yang haram bagi anda memang anda tidak berhak anda misalnya di situ syaratnya harus pakai ijazah S1 anda tidak punya ijazah S1 anda bayar anda tidak punya hak ngajar di situ anda bayar anda nyokok yang nerima adalah juga ar-rasi wal murtashi finar yang menyogok dan yang disogok adalah di dalam neraka memang pendidikan hmm, hati itu pedih kalau Imam Ghazali ngajari itu ajibnya asiknya Imam Ghazali waktu ngajar kitab Ihya Ulumuddin semua orang yang membaca itu kayak dipukul sama beliau nggak ada yang selamat dia yang kena kita baca kena ya Allah Imam Ghazali saya kayak baca hati kita dan sebaik-baik orang belajar itu yang merasa bahasanya yang diajak ngomong dia itu sebaik-baik orang sebab ada orang belajar begini selalu ingat iya tetangga saya suami saya dianya nggak masuk-masuk lah ini. ini orang yang kebablasan rugi hadirnya bukan untuk belajar paling enak di saat belajar tuh oh untuk saya untuk saya iya saya yang bayar tadi saya yang jadi PNS begitu anak saya masuk SMA itu begitu ah, mulai dari oh itu orang bener tuh orang hebat tidak usah mikir itu ada lagi waham Pak Yai itu saja anaknya masuk situ juga bayar ah, Yai saja <laughs> nah itu ada waham lagi itu hati-hati makanya uswatun hasanah itu penting juga yang kita katakan tadi doa untuk apa namanya mencari guru yang baik itu penting sekali termasuk mencari sekolahan yang baik madrasah yang baik baik kemudian yang melatar belakangi Islam liberal ibu bapak kesesatan tidak ada latar belakang kadang-kadang latar belakangnya mencari kebenaran bisa latar belakangnya mencari kebenaran akan tapi karena orang itu sudah terjerumus orang khawarij yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah juga orang yang meyakini dirinya pada kebenaran jadi yang namanya sesat itu juga meyakini kebenaran kami menjauhkan menuduh masukan dari Yahudi masukan dari ini jauh memang mungkin itu upaya dari mereka menghancurkan mungkin akan tetapi kadang-kadang orang tidak mau dibilang begitu siapa bilang saya urusan dengan Yahudi dia tidak akan mau sementara dia memang betul-betul mencari kebenaran salah berguru sehingga menjadi Islam liberal bisa kita tidak penting masalah yang melatar belakangi bisa saja salah berguru nah gurunya sangat jelas gurunya mesti salah berguru manhajnya adalah padahal manhaj kita adalah sangat jelas misalnya masalah keyakinan yang mengatakan ada Nabi selain Nabi Muhammad yang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada orang yang akan cintai ini lah kok orang tiba-tiba mengaku ada Nabi baru lagi lihat beruntangan dengan akidah kita makanya Islam liberal itu adalah salah alamat salah belajar jadi latar belakangnya bisa saja memang dia terpengaruh oleh musuh-musuh Allah karena belajarnya adalah keblatnya bukan lagi kepada Nabi Muhammad SAW dia lebih kagum dengan orang-orang di barat sana gurunya profesor-profesor yang gak kenal sujud di sana Amerika di ini belajarnya di sana sudah biarpun banyak orang yang belajar di sana ternyata pulang adalah dengan penuh keinsyafan rata-rata orang yang justru belajar bukan di urusan agama misalnya di pendidikan di ekonomi di manajemen yang ada di Amerika kita banyak kita kenal orang-orang yang belajar justru ilmu-ilmu umum di, di barat sana ternyata pulang mereka lebih sejuk karena ilmunya waktu di Indonesia masih diterapkan Bahkan dia berkata, saya tidak pernah meninggalkan tahajud di sana. Dan saya jarang keluar dari rumah karena begitu mengerikannya di sana. Selamat. Tapi yang sok belajar ilmu agama di sana, sanad ilmunya nyambungnya ke Abu Jahal. Ya gimana bisa benar? Rusak orang. Sehingga lihat, pokoknya kalau ada Islam Abu Jahal bakal dibela itu. Islamnya Nabi Muhammad gak mau dibela. Eh, kok ada Islam Abu Jahal nih? Islam ngaco itu ada jadi makanya Islam liberal itu ciri khasnya semacam itu tidak nggak bisa mengatakan Ahmadiyah keluar dari Islam hentikan hapus bubarkan nggak bisa ngomong begitu ah, dia saudara kita ah, lihat itu adalah Islam Islam liberal jadi kalau masalah latar belakang bisa saja dia salah alamat niatnya benar tapi salah berguru atau salah membaca salah bergaul sebab akidah sudah jelas akidah kita ahli sunnah wal jamaah asyariah silsilahnya dari guru dari guru dari guru dari guru sampai rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kalau islam liberal pasti lihat kalau lihat sanad ilmunya dari mana nyambungnya ke Abu Jahal kalau ada orang memang pendidikannya adalah dari pesantren yang sanad ilmunya dari gurunya dari gurunya ke Rasulullah sebetulnya kalau memang sanadnya nyambung ke Rasulullah dari guru-gurunya enggak mungkin liberal dia sudah melencang melirik kepada pemikiran barat lebih kagum dengan barat tulisan barat oh orang-orang kafir jadi hati-hati lah Islam barangkali kita memang sudah harus melangkah karena itu fitnah paling besar fitnah lebih mengerikan kalau ada serigala di tempat sana mah jelas kita akan hati-hati kalau sudah ada serigala berbulu domba was pakai jubah pakai kopiah gelarnya kiai haji ustadz Oh, apalagi wow, apalagi nanti gelarnya kiai haji ustaz, pengasuh pesantren apa, pengurus organisasi apa. Ah, ini lebih mengerikan lagi. Serigala berbulu domba mengerikan yang begitu. Maka perlu kita belajar dari akidah yang benar ahli sunnah wal jamaah. Majlis ini diadakan untuk menyelamatkan akidah karena kami ingin selamat ya. Ini akidah yang benar. Anda punya sanad guru? makanya sekarang ada orang memang manhaj yang akidah asyariyah kalau sama sufi ya, tapi liberalisme liberal siapapun orangnya biarpun bisa terbang di awang-awang kalau sudah mengakui liberal adalah ikrar dengan kekafiran ridho bil kufri kufrun meridhoi dengan kekafiran dia adalah tergolong bersama mereka sudah tidak usah tidak usah basa-basi begini dan kita tidak pernah takut kalau ngomong seperti itu cuman kalau menunjuk orang per orang barangkali kita harus punya adab ya karena setiap orang ada pecintanya ada orang fanatik buta kalau sudah misalnya si A oh ini bermasalah tapi secara umum kita anda jangan sampai terpengaruh ada buku-buku liberal dengan ciri-ciri yang sangat jelas kalau sudah mengagungkan liberalisme barangkali anda sudah mulai buka-buka siapa tokoh-tokoh liberal kemudian uh, ancaman orang-orang yang menjelaskan tentang kebusukan liberalisme Ya ini, memang para kiai-kiai sepuh tidak membahas yang demikian karena ini sebetulnya mula-mula ini di kalangan-kalangan tertentu. Liberalisme itu masuk masuk masuk dunia kampus di kalangan pemikir. Sehingga mereka mengutamakan adalah dunia-dunia akademik. Cuman pada akhir zaman ini sudah pada akhir-akhir ini mereka sudah banyak berhasil di dunia akademik sehingga tidak ada sekolah uh, perguruan tinggi Islam kecuali dimasuki oleh grup-grup mereka sehingga kiai-kiai soleh atau ustadz-ustadz yang soleh tergeser mereka sudah mulai berpikir bagaimana memasuki masjid-masjid bagaimana memasuki masjid-masjid sudah mulai membaik membuat selebaran-selebaran koran-koran mulai masuk untuk menyebarkan fitnahnya itu ada hati-hati semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah itu semuanya waktu head kebetulan head satu saja ada sangkut pautnya dengan permasalahan kita bawa saya ibu rumah tangga saya coba ibu dengar biasanya kalau ibu sudah hafal para bapak dan ibu sudah hafal rumusnya nanti yang menjawab ibu sendiri karena ilmunya ilmu jelas saya ibu rumah tangga saya head mulai hari pertama sampai hari ketujuh tentunya yang dimaksud head memenuhi syarat bu ibu umurnya lebih dari 9 tahun ya nah, kemudian harus didahului oleh suci 15 hari baru ibu sebut head sampai hari ketujuh kemudian hari ke-8 sampai ke-19 dalam keadaan suci lalu hari ke-20 keluar darah lagi nah, malah darah keluar lebih banyak lagi tolong ibu coba dijawab 7 hari keluar darah anggap benar ini head setelah 7 hari keluar darah tanggal 8 sampai 19 10 hari 10 hari berhenti darahnya setelah berhenti darahnya tanggal ke-20 hari ke-20 berarti ya kok bukan 19 ke 8 eh, ke 19 itu berapa 12 ya 11 hari ya tanggal 8 sampai ke 19 itu berhenti berarti berhentinya berapa hari 12 hari kemudian tanggal 20 itu keluar darah lagi bu darah head atau bukan darah head bukan dijamin bukan karena apa belum melewati berapa suci 15 hari rumusnya begitu sudah tidak usah susah jadi yang jawab ibu bu nanti kayak simulasi pokoknya kalau hafal rumus sangat mudah jadi tidak mungkin kecuali tanggal 20 ditambah lagi digenapi dulu 21 kan 12 hari lagi ya 20, 21, 22 nah berarti tanggal ke 23 nanti baru bisa dicukumi head kalau memang keluar darah karena sudah suci berapa 15 hari apabila seorang sudah selesai menjual ayam ternak oh tidak apa-apa ada orang menjual ayam pada orang suka ngadu ayam jawabnya haram orang jual ayam sama orang yang suka ngadu ayam yang dijual adalah ayam aduan tapi kalau jual ayam potong ya enggak eh itu ya itu perbedaannya baik ini saja insyaallah ini oh, masalah head lagi ini mumpung head ini disambung untuk sekaligus tes saya pernah head 17 hari oh nggak ada bu ya kembalikan ke rumus kalau memang anda keluar darah 17 hari dan 15 ke 16 jambung berarti headnya berapa hari bu eh dilihat kebiasaannya pada waktu yang lalu kalau 10 hari 10 hari 7 hari 7 hari lalu yang 10 hari itu kan harus dikodok oh ini kelihatannya dari rumus itu kalau memang ini saya pernah head 17 hari sedangkan saya biasanya cuma head 7 hari benar nih, ibu sudah benar bertanyanya lalu yang 10 hari itu kan harus dikodok ya betul bu benar-benar pertanyaannya sholatnya gimana cara mengkodoknya jadi ibu keluar darah 17 hari darah bandel ya darah istihadah apa tadi istihadah berat karena 15 dan ke-16-nya nyambung maka yang dihukumi head mana disesuaikan dengan kebiasaannya kalau kebiasaannya 7 hari berarti 7 sisanya adalah isti nah, karena sudah telanjur gak sholat maka cara maka dikodok cara mengkodoknya biasa bu kapan saja ibu siap melakukan sholat lakukan tidak harus sholat duhur di kodok waktu duhur tidak barangkali malam hari ibu sempat kodok duhur kodok di malam hari siap sempatnya di siang hari sambil nunggu suami datang kerja tidak apa-apa ibu kodok sholat subuh nggak apa-apa jadi kodok itu kapan saja cuman paling enak tertib jadi kalau kita punya hutang 10 hari itu kodoknya 10 hari caranya apa? habis sholat, sholat lagi habis sholat, sholat lagi nyicil nanti pas 17 hari beres nggak terlalu berat kalau sehari ibu ngodok 10 hari ibu bisa pusing nanti dan kebetulan semua sholat yang ditinggalkan karena ada udur maka mengkodoknya tidak harus kontan baik ini saja nah, ini insya Allah sebetulnya biasanya kalau pengajian kita itu kita praktekkan di Jatimur itu ada 30 menit 30 menit jadi pelajaran head 30 menit setelah itu kasih waktu setengah jam untuk ngobrol ngafalin masuk lagi 30 menit setelah itu diam dulu baru nanti suruh berande-ande baru ditanya nanti selesai headnya gampang ya setiap hari head salah terus kan sayang karena biasanya karena kurang dengan cara rumus ini insyaallah bismillahirrahmanirrahim ada pertanyaan yang lain ada 4 6 insyaallah belum bisa menjawab karena waktu tapi tolong ini ada minta dijawab ini penting ditulis nanti jangan sampai hilang tuh dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa usurna wa la takhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Allah ya Allah jagalah iman kami jagalah akidah kami ya Allah hidupkan kami dengan la ilaha illallah dan dengan iman yang benar dan matikan kami dengan la ilaha illallah dan iman yang benar dan kumpulkan kelak kami di surga bersama ahli la ilaha illallah dan bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah jauhkan kami dari segala malapetaka Ya Allah kuatkan keyakinan kami Ya Allah rin cukupkan kami dengan yang halal jauhkan kami dari yang tidak halal cukupkan kami dengan yang halal Ya Allah pekerjaan kami yang halal jika ada di antara kami yang hadir mempunyai pekerjaan yang tidak halal atau kurang halal maka kami mohon ya Allah bantulah mereka mereka tidak hadir ke sini kecuali karena mereka ingin kau muliakan maka muliakan mereka dengan pekerjaan yang halal yang lebih berkah yang lebih bermanfaat untuk anak-anak dan keturunan mereka ya Allah bagi yang sudah mempunyai pekerjaan yang halal maka berkailah pekerjaan mereka harta mereka dan mudahkanlah mereka untuk meningkatkan kebaikan mereka ya Allah ya Allah jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah bimbing kami di saat saat kami harus memilih pasangan kami Bimbing kami di saat kami harus menjaga harta kami Bimbing kami ya Allah di saat kami harus membeli kendaraan kami Jangan sampai kami melakukan yang haram Bimbing kami di saat kami harus memiliki rumah ya Allah Bimbing kami di saat kami menyekolahkan anak-anak kami Jangan sampai kami salah di saat kami menyekolahkan anak kami Sehingga menjadi sebab anak kami tidak bermanfaat Dan ilmunya tidak bermanfaat Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Wujudkan keindahan di dalam rumah tangga tetangga kami di dalam masyarakat kami jadikanlah kami orang yang saling mencintai karenamu ya Allah ya Allah jika ada di antara kami orang yang mudah marah kepada teman mudah marah kepada tetangga mudah marah kepada pasangan kepada suami atau istri ya Allah lembutkan hati mereka berikan kepada mereka kesejukan hati dan kesabaran ya Allah ya Allah sehingga tidak akan marah kecuali karena membela agamamu ya Allah ya Allah ya Allah muliakan kami dengan ketaatan muliakan kami dengan kebaikan muliakan kami dengan solat muliakan kami dengan sujud muliakan kami dengan zikir muliakan kami dengan harta yang halal muliakan kami dengan suami yang soleh muliakan kami dengan istri yang soleha muliakan kami dengan guru yang baik muliakan kami dengan murid yang baik muliakan kami dengan teman yang baik Ya Allah sungguh bagimu ini sangat mudah Ya Allah sangat mudah Ya Allah Ya Allah jauhkan kami dari segala sebab kehinaan dan kenistaan Ya Ya Allah Ya Allah ampuni segala dosa kami Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini Ya Allah Ya Allah Yang sudah menikah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka Yang belum menikah Ya Allah Jaga kehormatan mereka Dan kirimkan kepada mereka Orang-orang yang kau cintai Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat Dan berikan kepada kami semua keturunan Anak yang soleh-soleh ha, Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Yang menjadikan sebab kami bahagia dan mulia di dunia dan di akhirat Dan Ya Allah Allah ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami dan dosa anak-anak kami dan dosa murid-murid kami dan dosa sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang yang penuh berkah ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami dan berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah ketulusan dan keikhlasan ya Allah dan siapapun yang berjuang bersama kami di tempat ini ada di pesantren kami atau yang berjuang di jalanmu ya Allah berikan kepada semua mereka keikhlasan yang membantu kami ya Allah membantu perjuangan ini ya Allah berikan kepada semua kepada mereka semua keikhlasan jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah jangan sampai sedekah yang infak yang mereka berikan tidak bisa mereka lihat di akhirat ya Allah maka jadikan itu adalah harta yang kau terima ya Allah infak yang kau terima ya Allah pekerjaan yang kau terima ya Allah sehingga mereka bisa melihat kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan kebaikan mereka yang pernah mereka lakukan sebab kebaikan yang lainnya ya Allah sebab kebaikan anak keturunannya sebab kebaikan di dalam keluarganya ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah mati dalam keadaan iman ya Allah jangan cabut nyawa kami ya Allah jangan cabut nyawa kami ya Allah kecuali dalam keadaan kami benar-benar rindu kepadamu dan engkau mencintai kami ya Allah engkau mencintai kami ya Allah